Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwani fi din, azzani wa azakumullah. Perhatikan baik-baik. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang baru yaitu dengan cetakan buku atau kitab yang kita baca ini halaman 231. 231. Na'am barakallahu fiikum yaitu pembahasan yang baru seputar apa? Seputar kalau merusakkan barang orang lain itu walaupun dia itu sengaja atau karena bodoh atau karena lupa tetap tanggung jawab. Itu berkaitan masalah hak sesama manusia. ada pun masalah hukumannya kalau dia lupa, kalau dia nggak sengaja, kalau dia karena bodoh atau karena dipaksa untuk masalah hukumannya di hadapan Allah Taala diampuni. Tapi di hadapan manusia tanggung jawab. Paham Nah, enggak pandang itu jahil karena bodoh atau karena lupa atau karena dipaksa atau karena nah barakallahu fikum tidak sengaja atau sengaja tanggung jawab. Paham belum? Ya, nah barakallahu fikum. Bahkan nanti berkaitan masalah ini pun kalaupun ada orang gila misalkan merusakkan atau mecahkan kaca orang. Kalau orang dunia itu punya wali, punya keluarga, keluarga tanggung jawab. Apa maksudnya ya? Keluarga yang dimintai tanggung tanggung jawab. Atau contohnya ada orang, nah dia punya kambing atau punya sapi lepas dari kandangnya. Tiba-tiba sapinya lari nabrak kaca orang, pecah katanya. Paham ya? Yang dimintai tanggung jawab siapa? Sapinya atau pemilik sapinya? Pemilik sapinya. Karena dia pemiliknya. Paham maksudnya ya? Ini penting sekali. Nah, kita lihat. Sudah kita lewati dulu dalam al-qawaidul fikhiyah, tapi ini sekedar apa? Pengulangan tapi yang diambilkan dari kitab apa tadi? Al-Qawaid al-Usul al-Jami'ah. Al-Qawaid al Usul al-Jami'ah karya Al-Imam Sa'di rahmatullahi alaihi. Kata beliau, Al-itlafu yastawi fihi al-muta'ammid wal jahil wan nasi. Yang namanya merusakkan barang. Maksudnya merusakkan barang, merusakkan harta, merusakkan benda itu sama aja. Intinya membuat barang itu rusak atau uang hilang atau benda hancur misalkan itu itslaf itu masih merusakkan. Jadi untuk masalah merusakkan ini sama saja. Dia sengaja atau bodoh atau karena lupa. Maksudnya sama-sama dimintai tanggung jawab. Paham belum? Bukan langsung berlepas diri anak nggak sengaja, Pak. Walaupun nggak sengaja memang hukumannya di hadapan Allah Taala diampuni, cuman di hadapan manusia dia harus tanggung jawab. Nah maksudnya karena berkaitan masalah hak sesama manusia. Kita lihat kata beliau, "Hada wa hada syaminun li itlafin nufus al-muhtaramah." Ini mencakup enam ketika apa merusakkan atau menghilangkan jiwa-jiwa yang dihormati atau maksudnya jiwa-jiwa yang diharamkan. Seperti misalkan bunuh orang, eh, sengaja atau karena bodoh atau karena lupa tetap diminta tanggung jawab. Iman nanti kisos, iman nanti denda, paham ya maksudnya? Naam. Oleh karena itu orang yang bunuh karena keliru saja. Eh, al-qatul khata yaitu pembunuhan tapi keliru itu aja dimintai denda ya enggak? Kenapa kok minta denda padahal keliru kita katakan? Karena kalau seandainya enggak dimintai denda, orang akan apa? Banyak yang membunuh setelah bermudah-mudahan. Kalau ditanya kenapa bunuh? Karena keliru. Banyak alasan itu istilahnya ya. Oleh karena itu ketika pembunuhan yang sifatnya keliru aja dimintai denda, membayar 100 ekor unta, bayangkan itu. Menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasanya tujuannya agar apa? Jiwa itu benar-benar terjaga. Wal amwal eh, ataupun juga mencakup pada yang dirusakkan atau yang dihilangkan itu harta. Wal hukuk yang dirusak yang dihilangkan itu adalah hak-hak misalkan. Faman atlafa syai'an min dzalik fi ghairi haqqin fahuwa madmun. Maka orang siapa yang menghilangkan atau merusakkan sesuatu dari perkara-perkara tadi itu, paham ya? Misalkan membunuh orang atau menghilangkan harta atau menghilangkan hak orang lain maka selama tidak ada unsur yang hak, tidak ada alasan yang syar'i, maka madmun dia dimintanya tanggung jawab. Paham maksudnya ya? Dimintanya tanggung jawab. Ini dalam kaidah fikihnya sudah kita lewati juga. Apa itu? Nah, barakallahu fikum pantunnya mengenai hal ini. Ingat ya antum? Antum? Naam. Wal khata wal ikrahu wa nisyanu asqatahu ma'budu darrahmanu. Kekeliruan, keterpaksaan, kelupaan atau sesuatu yang lupa kemudian apa? Itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk masalah dosa diampuni. Paham ya? Tapi untuk masalah hak manusia tanggung jawab dia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum wal khata' wal ikrahu wa nisyanu asqatahu ma'budu darrahmanu lakin ma'al islafi yathbutul badal wa yantafi ta'thimu anhu wazdalal. Maksudnya apa? Dosa sudah diampuni karena dia enggak sengaja. Ya enggak? Karena dia terpaksa, dipaksa, karena dia keliru, karena dia lupa itu dosanya diampuni. Cuman dia bertanggung jawab. Paham ya? Ada badalnya, ada penggantinya gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Taruhlah antum misalkan posisinya naik motor, eh, lurus, jalannya lurus, kemudian ternyata antum lagi nengok enggak sengaja motornya belok nabrak kata orang pecah piar itu katanya nah antum sengaja letakkan itu nggak sengaja ketidaksengajaan ini antum nggak berdosa cuma tanggung jawab gitu loh bayar katanya berapa harganya kan itu itu maksudnya ini masalah hak antara apa sesama manusia antara hamba dengan Allah Taala sesuatu yang dikerjakan karena lupa karena keliru karena keterpaksaan karena kebodohan tadi diampuni Paham ya? Dia nggak dapat dosa. Tapi antara hak sesama hamba manusia tadi dia bertanggung jawab. Mahfum insyaallah? Hewan nah, ini penting sekali. Kita lihat di sini. Sawa'an kana muta'ammidan aw jahilan aw nasiyan. Baik orang tersebut sengaja atau karena bodoh atau karena lupa. Walihada aujaballahu al-adiyata fil qatl khata'an. Allah. Oleh karena ini Allah telah mewajibkan untuk membayar denda. Nah, barakallahu fikum dalam perkara apa? Pembunuhan karena keliru. Coba kalau seandainya pembunuhan karena keliru nggak didenda, nanti akan banyak orang yang apa? bermudah-mudahan untuk membunuh orang lain. Ditanya kenapa bunuh? Keliru alasannya. Walaupun dia pura-pura, ya enggak. Tapi karena adanya alasan, eh, adanya apa denda seperti ini orang berpikir gitu loh. Paham ya? Orang berpikir sehingga tidak bermudah-mudahan untuk membunuh. Mohon salah ya. Nah, padahal keliru. Kalau dilihat dari dosanya dia nggak berdosa. Karena keliru ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dilihat dari hak manusia, dia tetap bertanggung jawab. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Wa innamal farqu bainal muta'ammid wa ghairihi min ism ini. Hanya saja perbedaan antara yang sengaja dan yang lainnya itu ditinjau dari dosanya. Ditinjau dari sisi apa? Dosa. Kalau tidak sengaja, dia tentunya tidak berdosa. Ya enggak? Tapi tanggung jawab kalau yang dirusakkan punya orang lain kan itu. Kalau dia sengaja dia berdosa, plus tanggung jawab juga. Paham belum nih? Hai nama barakallahu fikum seperti itu. Nanti pembahasannya contohnya banyak sekali. Wa uqubatud dunya wal akhirah fi haqqih. Wa adamu nam wa adamuhu fi haqqil ma'dzur bi khata'in aw nisyanin, masyaallah. Dan hukuman dunia dan akhirat Nama barakallahu fikum mengenai pada hak orang tersebut dan tidak adanya hukuman pada hak orang yang dapat udur seperti karena keliru atau karena lupa. Itu dia enggak kena hukum secara hukuman akhirat tidak dapat dia. Paham ya? Tapi untuk masalah dunia bukan hukuman tapi denda dari itu. Paham maksudnya? Dimintai tanggung jawab. Faman atlafa mala khairihi aw haqqan min huquqihi bimubasharatin au sababin huwa dhamin. Maka barang siapa yang merusakkan atau menghilangkan harta orang lain atau hak dari hak, -hak orang lain dengan langsung mubasyarah itu langsung dia langsung yang mengerjakannya yang menghilangkannya atau dengan sebab yang lain maka dia bertanggung jawab. Paham ya? Dia yang bertanggung jawab. Mahum soal ini. Jadi jangan bermudah-mudahan antum misalnya taruhlah nah barakallahu fikum dalam kehidupan sehari-hari lah taruhlah antum minjam motor orang. Kemudian nah barakallahu fikum tiba-tiba apa? Tiba-tiba antum enggak sengaja nah motornya apa? nabrak pohon misalkan. Ayo, antum kan enggak sengaja nabrak, tapi tanggung jawab itu loh. Tanggung jawab. Nanti ada pembahasan mengenai apa? kalau sesuatu tersebut melekat pada benda yang dipinjam, paham ya? Berkurangnya bukan karena kesengajaan dia tapi karena memang berkurang karena itu bendanya berkurang, maka itu enggak dimintai tanggung jawab. Seperti contohnya antum pinjam mobil, pinjam mobil, pinjam motor. Kira-kira bannya berkurang enggak bannya? Ketika jalan itu bannya berkurang enggak kira-kira? Berkurang kan bannya itu? Itu enggak dimintai tanggung jawab antum. Paham ya? Nah, tapi kalau misalkan bannya kok misalkan Nah barakallahu fikum bocor atau misalkan posisinya disebabkan karena perjalanan antum itu baru diminta tanggung jawab. Kalau untuk masalah berkurangnya tadi itu masuk dalam bab isti'arah nanti ya, pinjam-minjam itu untuk masalah berkurangnya ban itu sesuatu yang syai'un yasir, yang wajar seperti itu enggak diminta tanggung jawab. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat lagi. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala bawahnya itu, "Fal jahilu wan nasi fi haqqil ibad kal 'amid wadh dhakir bodoh dan lupa, orang yang bodoh dan orang yang lupa dalam masalah hak para hamba, masalah hak hamba sesama hamba, sesama manusia, itu seperti orang yang sengaja dan orang yang ingat. namun Maksudnya ketika orang itu sengaja atau ingat merusakkan barang orang lain, tanggung jawab atau enggak? Tanggung jawab. Orang yang karena bodoh dan orang lupa pun kalau merusakkan barang orang lain tanggung jawab. Itu maksudnya. Paham? Hewan seperti itu lakinnahu la isma alaih, tapi dia enggak dapat dosa. Karena apa? Lupa dan karena bodoh. Falau anna syakhsan atlafa mala insanin yadhunnuhu mala wa tabayyana annahu ma wa tabayyana annahu malu ghairihi fa alaihi dhaman. Masyaallah. Kalau seandainya ada orang merusakkan atau menghilangkan harta orang lain, dia mengira kalau itu dia mengira kalau itu hartanya, padahal apa? Setelah itu nampak bahwasanya itu harta orang lain. Dia hilangkan, dia rusakkan, maka wajib bagi dia domain tanggung jawab. Paham belum? Paham soalnya ya? Contohnya, antum misalkan di dalam dompet itu ada uang milik pondok sama uang milik pribadi taruhlah. Paham ya? Ternyata antum lupa gitu loh, lupa yang antum gunakan belanja tiap hari itu uang uang pondok ternyata. Eh, habis sekitar hampir 100 ribu lah taruhlah. Paham ya? Nah, apakah enggak tanggung jawab karena lupa? Kita katakan tetap tanggung jawab gantikan uang 100 ribu tadi itu. Paham belum? Nah, untuk masalah dosa dia nggak berdosa karena nggak sengaja. Tapi masalah tanggung jawab, wajib tanggung jawab. Paham maksudnya ini ya? Ewana ambar kalau fikum. Jangan wahana lupa ana sengaja Pak. Ini bagaimana Pak? Nggak bisa. Nah, ambar kalau fikum seperti itu. Contohnya anak antum atau anak kita atau suatu ketika anak kita main-main di rumah lah, di depan rumah. Main bola. Nah, bola yang Ya bola sepak bola itu sama dia tendang, bolanya ngena kaca tetangga, pecah kacanya. Enggak sengaja kan? Enggak sengaja. Apakah kita datang ke tetangga, "Maaf Pak, anak kami enggak sengaja." Atau tetap tanggung jawab? Secara hukum syariat tanggung jawab dia. Walaupun anak kita anak kecil. Paham ya? Karena merusakkan benda orang lain. Kecuali kalau memang pemilik rumahnya ngomong, nggak usah jangan usah ganti gampang nanti biar anak yang ganti sendiri misalkan lain lagi urusannya hukum asalnya tetap tanggung jawab Mahum soal ini? Ayo na'am. Kita lihat. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah kata beliau, "Fa kadzalika law nasya" Seperti itu pula kalau ada orang lupa, fa'at salafa mala ghairih. Karena lupa dia akhirnya menghabiskan harta orang lain. Fa'alaihi dhaman. Maka dia wajib untuk bertanggung jawab. Walau ukriha, kalaupun dia dipaksa, fa'alaihi dhaman aidan. Kalaupun dipaksa dia tetap bertanggung jawab juga. Untuk paksaan dia enggak dapat apa? Dosa. Tapi tanggung jawab harus. Tanggung jawab harus. Ah, belum, contohnya antum dipaksa. Kapan tanggung jawabnya? Ketika hilang paksaannya. Antum ah, sekarang ini juga harus mengambil kambing si fulan. Kalau nggak mau tak tembak kamu. Paham ya? Tembak sudah siap ini pelurunya dah ada di dalamnya nggak sembarangan, macam-macam ini. Begitu dipencet langsung itu istilahnya. Nah, dipaksa dia. Akhirnya dia ngambil apa? Ngambil kambing tetangganya, diambil sama dia. Dikasihkan sama orang yang maksa tadi itu. Nah, setelah itu pergi dia yang maksa. Hilang enggak paksaannya? Hilang enggak paksaannya? Hilang paksaannya. Orang yang dipaksa tadi setelah hilang paksaannya tanggung jawab. Paham ya? Tanggung jawab untuk mengembalikan apa? Seekor kambing yang dia ambil tadi itu. Paham belum? Wa illa secara syariat itu dua-duanya dimintai tanggung jawab secara syariat. Tapi kan lari kabur tadi itu yang yang apa yang maksa kabur. Paham ya? Karena pelaksananya siapa? Pelaksananya yang dipaksa, yang melindungi yang memaksa. Dua-duanya kena. Paham belum? Nah, contohnya taruhlah dia bayar orang, Pak. Ana minta tolong Pak Di sana itu ada orang yang kami memang dendam dengan dia. Jadi selama ini dendamnya ini belum terpadamkan katanya. Tolong Bapak bunuh dia. Nah, berarti dia nyewa orang untuk apa? Membunuh orang lain. Nah, ternyata apa? Dibunuh sama si A tadi Eh, si B dibunuh sama si A atas perintah si C, ya enggak? Nah, si C dengan si A posisinya apa? Si C ini yang melindungi si A, si A pelakunya. Dua-duanya kena denda. Paham ya? Dua-duanya kena hukuman. Walaupun yang melakukan pembunuhan si A, tapi yang nyuruh siapa? Si C. Paham ini? Ini nanti dibahas juga. Kita lihat. Kata beliau di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Lakinnahu yastawi ma'al mukrih fayakunu dhaman alaihima jami'an. Akan tapi sama bersama dengan al-mukrih. Al-mukrih itu berarti orang yang memaksa. Maka tanggung jawab tersebut mengenai kedua-duanya. Yang memaksa dan juga yang dipaksa tetap bertanggung jawab. Ini kalau yang memaksa itu ada. Tapi biasanya orang memaksa itu kan pergi gitu loh. Tinggal yang dipaksa tadi. Ya otomatis kalau nah barakallahu fikum bisa dimusyawarahkan dimusyawarahkan karena yang namanya Nah, dia sudah mengambil barang yang harganya mahal, mungkin sulitlah untuk mengembalikannya. Tapi kan tetap tanggung jawab itu istilahnya. Nah. Kita lihat di sini, li-anal mutslifa mubashir wal mukrih nah mulji muljiun artinya apa karena yang merusakkan itulah yang melakukan langsung itu loh ya enggak yang menghilangkan tadi yang merusakkan tadi itu yang melakukan langsung wal mukrih yang memaksa mulji yang melindungi ya enggak yang melindungi kan yang maksa ya enggak Kemudian yang mengambil siapa? al mutslif yang merusakkan tadi yang mengambil langsung. Tapi yang memaksa ini yang muljid yang melindungi. Paham maksudnya? Dua-duanya sebenarnya kalau secara syariat kena doman, kena tanggung jawab. Wa min dzalika law akrahahu ala an yaqtula syakhsan ma'suman. Contohnya, kalau seandainya ada orang maksa dia untuk membunuh orang yang maksuman terjaga darahnya. Orang yang enggak bersalah lah istilahnya. Wa qala Kemudian dia mengatakan ilam taktulhu taqtulhu tuka. Kalau kamu enggak membunuh dia, aku yang akan membunuhmu kata kata orang ini. A, B, C. Si C ngomong sama si A. Si A, kamu kalau enggak mau bunuh si B, aku yang akan bunuh kamu. Paham ya? Ini contohnya gitu ya bahasanya ya. Na'am barakallahu fikum. Nah, akhirnya apa lahu? Akhirnya si A bunuh si B. Faddaman alaihi jami'an maka tanggung jawabnya wajib ditimpakan kepada kedua tadi itu si A dan si C pelaku dan pemaksa paham belum ayo na'am karena yang membunuh siapa bukan si C yang bunuh yang bunuh si A tapi kan paksaan dari si C paham belum ayo na'am kita lihat sini fakilahuma yaktulan maka kedua orang itu sebenarnya membunuh li'anal qatila mubashirun wasani mulji karena pembunuhnya itu yang langsung melaksanakan wasani yang kedua mulji yang melindungi ya enggak yang memaksa ini yang melindungi. Yang melaksanakan langsung yang membunuh tadi itu. Paham belum? Dua-duanya kena denda. Allah musta'an. Illa kecuali idza kana al-mukrah kal alah, kecuali kalau yang dipaksa itu seperti alat. Paham ya? Seperti alat. Maksudnya bagaimana? Dia digerakkan kemana saja nggak bisa apa-apa dia. Paham ya? Dia hanya seperti alat saja. Hanya seperti alat itu maksudnya ya kalau alat seperti palu atau seperti pena itu kalau nggak digerakkan diam nggak dia? Ya? Diam. Anu. Palu mana ada palu gerak sendiri? Pernah lihat palu gerak sendiri? Enggak ada. Palu ngikutin apa? Orang yang menggerakkannya kan itu. Nah, itu kalau seandainya yang dipaksa itu seperti alat seperti alat-alat yang ada yang mafhum sholat ya. fatdoman 'alal mukrih. Eh, nam faddaman al mukrih. Maka tanggung jawab dibebankan kepada yang memaksa. Amiya, ya? Tanggung jawab dibebankan kepada yang memaksa. Nah, Misal contohnya, an yakunal mukrih qawiyan. Ini. Contohnya adalah yang maksa itu orangnya kuat. Fa akhadha insanan wa daraba bihi akhar famat. Akhirnya dia ngambil orang, ada anak kecil, ada orang diambil gini, akhirnya setelah itu dipakai untuk mukul orang lain. Ini. Paham ya? Orang ini enggak bisa apa-apa seperti alat kan dia. Orang ini kan bisa dikatakan badannya apa ya, kurus lah taruhlah. Diambil sama orang yang kuat tadi itu, dipakai untuk apa? Mukul orang. Wah, yang dipukul mati. Berarti apa? Orang yang dipakai untuk memukul tadi itu, dia nggak dimintai tanggung jawab karena dia seperti alat gitu loh. Paham maksudnya? Yang yang dimintai tanggung jawab yang mana? Yang memaksa tadi itu. Paham belum ini? Paham soalnya ya? Itulah maksud orang itu seperti alat, maksudnya seperti itu dia nggak berdaya apa Eh? Karena kalah kekuatan tadi itu. Fa akhadha insan akhirnya orang yang kuat tadi itu yang maksa tadi itu mengambil orang dijadikan apa? Dia memukulkan orang tadi ke orang lain. Matilah orang yang nan terpukul tadi itu. Naam. Fadzaman ala mukrih yang seperti ini berarti tanggung jawab dibebankan kepada yang maksa. Li'anna sanikal alah karena yang kedua seperti alat laisa lahu ay ikhtiyar. Dia enggak memiliki pilihan sama sekali. Karena lemah. Nah, barakallahu fikum. Wa hadhil qa'idatu fi ghairi haqqillah azza wa jalla. Ini penting ini. Kaidah ini diterapkan kepada selain hak Allah Subhanahu wa taala. Paham belum? Lah kenapa kok selain hak Allah taala? Karena kalau berkaitan hak Allah taala sudah diampuni dia nggak berdosa dia ya, kalau lupa, keliru, bodoh, paham ya? Terpaksa itu nggak nggak apa? nggak dapat dosa dia. Ya. Cuman sesama hak manusia, hak Bani Adam, maka harus yang namanya tanggung jawab. Paham maksudnya itu ya? Nah, kita lihat. Kata beliau, amma na'am. Amma fi haqqillah azza wa jalla fa innahu la dhamana 'alal jahil wan nasi wal mukrah hatta fi a'dhamin asya' dhamanan masyaallah. Kaidah ini terapkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, selain hak Allah taala. Adapun berkaitan masalah hak Allah Subhanahu wa taala, maka enggak ada tanggung jawab sama sekali. Tidak dibebankan tanggung jawab kepada orang yang bodoh dan yang lupa dan orang yang dipaksa. Sampai-sampai dalam masalah apa? Tanggung jawab yang paling besar pun kalaupun dia lupa karena keliru atau karena lupa atau karena bodoh, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Coba Eh, bayangkan ketika ada orang mengatakan sampai-sampai dia saking senangnya mengatakan apa? Na barakallahu fikum Allahumma anta abdi ana rabbuk. Terbalik. Ya Allah, engkau itu hambaku aku Rabbmu. Padahal ucapan apa ini? Ucapan kekufuran. Ini sebenarnya enggak apa? Sebenarnya ini ucapan kekufuran yang bisa menghantarkan pengucapannya kepada apa? Kekufuran. Tapi karena apa? Akhta'a min farah. Keliru karena apa? Na barakallahu fikum Nah, keliru karena saking senangnya tersebut akhirnya apa? Dia mendapatkan udur, Dia mendapatkan apa? udur. Mahum soalnya ya? nah barangkali film seperti itu. Ayo. Ikhwani fi din azdani wa zakumullah wa habibakumullah jami'an. Paham maksudnya ini ya? eh, naam. Jadi kesimpulannya kalau hak sesama manusia, hak sesama banyak adam tetap dimintai tanggung jawab. Tapi kalau antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, hak Allah Subhanahu wa taala sudah diampuni. Nah. Kita lihat. Wa huwa saydul hurum, yaitu mengenai buruan orang yang lagi ihram. Nah, itu liqauli ta'ala rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau mengadab kami, menghukum kami jika kami ini lupa atau kami keliru. Faqala Allah Ta'ala qad fa'altu. Sungguh aku telah melakukannya. Diampuni sudah. Padahal perkara yang besar bukan perkara yang kecil itu istilahnya ya. Naam. Fa idza jahilan aw nasiyan aw mukrahan fala isma alaih wala dhaman. Kalau orang tersebut bodoh atau lupa atau dipaksa maka enggak ada dosa baginya dan tidak ada dhaman, tidak ada denda bagi dia. Kenapa? Karena hak Allah Subhanahu wa taala. Mahum insyaallah. Awana ya barakallahu fiikum. Falau nasiya wastada arnaban. Kalau orang itu lupa dalam keadaan ihram ini, dalam keadaan ihram, dia lupa malah dia berburu arnab berburu apa? kelinci. Wa wa muhrim dalam keadaan dia ihram, falaisa 'alai syai', dia enggak apa? Dia enggak mendapatkan apa-apa. Maksudnya enggak dapatkan denda, enggak ada juga dosa. Karena lupa. Belum. Enggak perlu denda, dia juga enggak berdosa. Naam. Li'annahu ghairu muta'ammid karena dia tidak sengaja. Walau istada saidan Nah, dan kalaulah seandainya dia berburu dengan suatu hewan buruan, yadhunnu annahu laisa minas suyut, dia menyangka itu bukan hewan buruan, al-muharramah. Dia menyangka itu bukan hewan buruan yang diharamkan, fatabayyana setelah berburu nampak annahu minas suyud al-muharramah. Ternyata itu adalah hewan buruan yang diharamkan. Falaisa alaihi syai' maka dia tidak mendapatkan dosa dan juga tidak dimintai tanggung jawab. Denda maksudnya enggak ada wa huwa marajjahahu asy-syekh rahimahutaala kama sayati wa bihadza yatabayyan anna murad asy-syekh min hadhihi al-qa'idah huwa ma yata'allaqu bihaqqi ghairillah maka inilah yang dikuatkan oleh Syekh siapa? Syekh Sa'di rahimahullah taala sebagaimana yang akan datang dan dengan penjelasan ini nampaklah bahwasannya yang diinginkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasr sadi rahimahullah dari kaidah ini adalah apa? Yang berkaitan dengan hak selain Allah Subhanahu wa taala. Paham belum? Jadi kalau berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala kalau dia lupa, ya enggak? Kalau dia lupa atau karena keliru, dia diampuni dan enggak perlu bayar denda. Paham ya? dan nggak perlu dia bayar itu istilahnya. Naam. Tapi kalau berkaitan dengan hak sesama manusia, karena kalau dia eh, kalau dia keliru atau karena lupa atau karena dipaksa, dia nggak dapat dosa. Eh? Di sisi Allah Taala dia tidak tidak dapat apa? dosa, tapi dia harus bertanggung jawab. Paham ya? Dia harus bertanggung jawab atas apa perbuatan yang dia lakukan tadi itu. Mahum soal ini. Ewan barakallahu fikum. Kalau yang merusakkan adalah bukan dia tapi mungkin hewan milik dia, binatang ternak dia, maka yang wajib untuk bertanggung jawab adalah pemilik binatang tersebut. Paham ya? Kalau seandainya merusak itu adalah orang gila tapi dia punya wali, punya keluarga, keluarga itu yang bertanggung jawab, gitu ya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Berikutnya wa minal asbabil muta'alliq biha dan termasuk sebab-sebab yang apa? Nah barakallahu fikum yang digan eh, nah, yang al-muta'allaq bihadz zaman dan termasuk sebab-sebab yang apa? Yang tanggung jawab itu digantungkan kepadanya. Apa sebab-sebabnya di antaranya? Nah, barakallahu fikum maksudnya dengan sebab ini akhirnya dia apa? Harus bertanggung jawab itu. Pertama kata beliau, itslafu bahimatihi allati huwa mutasarrifun fiha. Yaitu merusakkan atau menghilangkan binatang ternaknya yang dia itu adalah apa? Yang dia itu adalah Nah, barakallahu fikum yang mengurusnya atau yang mengatur, yang mengaturnya langsung. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Walati yukhrijuha lailan aw naharan bi ma tatlifuhu. Nah, maksudnya bagaimana? Contohnya di sini termasuk sebab yang apa yang akhirnya apa? Nah, tanggung jawab itu nah barakallahu fikum digantungkan dengannya, maksudnya dia dengan sebab tersebut harus tanggung jawab Itslafu bahimatihi itu merusakkan atau menghilangkan binatang ternaknya. Nah, alati huwa mutasarrifun fiha. Yang apa? Yang dia itu adalah yang mengatur, yang mengeluarkan, yang mengandangkan, paham ya? Yang mengeluarkan dari kandangnya, yang masukkan ke kandangnya. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau, walati yukhrijuha lailan. Nah, seperti ini. Kalau orang itu mengeluarkan binatang ternak tadi di malam hari, paham ya? Berarti otomatis dia enggak berarti dia apa? Tidak bertanggung jawab. Maksudnya bagaimana? Seharusnya kan dia sebagai pengurus bidang peternak itu kalau malam dimasukkan. Ya enggak? Kalau malam dimasukkan dari kandang, tapi malam dikeluarkan sama dia, hilang akhirnya. Akhirnya apa? Hilang. Yang seperti ini nanti bagaimana? Nanti akan kita lihat apakah dia itu sengaja atau tidak. Paham ya? Nanti masuknya dalam kategori apa? Melampaui batas atau meremehkan itu ya. Muta'addin atau na'am barakallahu fikum mufarrid. Paham ya? Ima dia itu muta'addin melampaui batasannya atau mufarrid meremehkan sesuatu itu. Kita lihat. Atau contohnya apa? Dia melepaskan di siang hari tapi dilepas di mana? Mendekati tempat yang mungkin dia itu binasa. Mendekati tempat yang membuat dia itu hilang. Paham ya? Nah, contohnya apa? Dilepaskan di pekarangan orang gitu lah taruhlah. Akhirnya merusakkan barang orang lain kan itu. Nah, yang namanya pengembala kambing itu kalau sudah mendekati perkara orang lain itu berbahaya sekali. Mendekati pekarangan orang lain bahaya sekali karena lambat ataupun cepat nanti kambing-kambing itu akan masuk ke pekarangan orang itu loh. Nah, di situ nanti kan akan merusakkan. Paham belum? Merusakkan benda orang lain. Kita lihat. Au hayawana hayawanah al-ma'ruf bil adiyah atau dia sengaja melepaskan hewannya yang hewan itu dikenal dengan apa? suka ganggu. Ah, bil adiyah 'alan suka ganggu manusia fi aswaqihim di pasar-pasar mereka wa turuqihim atau di jalan-jalan mereka fa innahu muta'addin alaihi adzaman maka orang tersebut sudah meng, sudah dikatakan bahwa melampaui batasan maka dia wajib membayar denda kalau seandainya ada yang dirusak contohnya gini pak maksudnya ini ya nah barakallahu fikum seharusnya kalau binatang ternak si pengurus itu kan kalau malam hari memasukkan binatang ternaknya paham belum tapi malah dia dikeluarin loh, dibuka pintunya keluar kambingnya, hilang. Yang tanggung jawab siapa? Ya dia itu. Karena dia apa? Tidak apa? Tidak meletakkan pada tempatnya. Apa maksudnya ya? Yang kedua, nah barakallahu fikum di siang hari seharusnya dia apa? Mencari rumput. Rumput itu nanti dikasihkan apa? Kepada binatang ternak tadi. binatang ternak tadi. Akhirnya apa? Justru dia enggak mencari rumput, tapi malah mengembala di pekarangan dekat pekarangan orang, dekatnya pekarangan orang. Lambat atau cepat, kambing-kambing itu masuk ke mana? kepakaran orang rusak di situ. Yang tanggung jawab ya orang tadi itu. Pengurus kambing tadi itu, pengurus binatang ternak. Karena dia apa? Berarti dia menunjukkan istilahnya itu kurang penjagaannya kurang. Atau contoh lain, dia punya hewan al-kalb al-muallam, anjing yang sudah dididik sama dia. Paham ya? Nah, tapi anjingnya ini nah barakallahu fikum karena istilahnya mungkin pengaruh-pengaruh keadaan mungkin karena lockdown atau yang semisalnya, akhirnya dia stres kan anjingnya nih. Jadi anjing gila. Ya. Nah, barakallahu fikum al-kalbu al-aqur, anjing gila. Tapi ya? awalnya al-kalbul mu'allam, anjing yang dididik dia. Karena anjing gila ini seharusnya dia simpan, seharusnya dia taruh dalam kandang biar enggak ganggu orang, malah dia lepaskan. Sengaja dia lepaskan. Akhirnya apa? Anjing tadi lari ke pasar, ke jalan-jalan, ganggu orang, gigit orang. Yang tanggung jawab siapa? Ya yang pemilik anjing tadi itu. Yang sudah apa melepaskan tadi itu. Penanggung jawabnya nah waat istilahnya apa istilahnya yang merawat anjing tadi itu. Paham belum? Ini per perkara seperti ini mungkin ya kita jumpai ya. Jadi kalau kita misalkan punya hewan yang berbahaya ya taruhlah harus diberikan apa? pada haknya maksudnya diletakkan pada tempatnya, di kandangnya jangan dibuka kemudian apa akhirnya keluar Naam barakallahu fikum menjahati orang lain atau justru apa mengganggu orang lain karena nanti tanggung jawabnya kembali kepada si pemiliknya atau yang mengatur hewan tersebut. Paham maksudnya ini? Kita lihat bawahnya itu qala asy syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah Idza atlafa bahimatun syai'an wa huwa mutasarrifun fiha. Kalau binatang ternak itu merusak sesuatu dalam keadaan dia itu yang merawatnya atau yang mengaturnya, yakni yaquduha aw yasuquha dia yang mengeluarkan atau dia yang memasukkan kemana ke kandangnya fadzaman alaihi maka tanggung jawab dibebankan kepada orang tersebut paham belum eh nah hati-hati ya seperti yang sebutan tadi itu kalau dia punya sapi eh, nah barakallahu fikum ya harus dia benar-benar merawat dan menjaganya bukan malah dibiarkan terlepas gitu ternyata apa dia tidak nah barakallahu fikum posisinya sapinya itu sapi yang galak lah taruhlah gitu sengaja dia lepas lari sapinya, nabrak kaca orang. Kata tetangga tabrak pecah kacanya. Nah, yang diminta tanggung jawab siapa? Abdul Ghafur. Pemilik sapinya atau sapinya? Pemilik sapinya. Diminta tanggung jawab, tanggung jawab. Nah, seperti itu, nah. Wa kadzalika law akhrajaha lailan fadhaman alaih. Seperti itu pula kalau dia sengaja mengeluarkan binatang tadi di malam hari. Paham ya? Mengeluarkan binatang ternaknya di malam hari. Maka nanti kalau dia merusakkan barang orang lain, tanggung jawabnya dibebankan kepada yang mengeluarkan tadi itu karena bukan saatnya gitu loh. Nah, li'annahu jaratul 'adah anna ahlal mawashi yahfazunaha bil lail. Karena sudah menjadi tradisi berjalan menjadi tradisi bahwasannya pemilik binatang ternak itu mereka menjaganya di malam hari. Tidak melepaskannya. Paham ya? Nah. Kita lihat sini. Amma fin nahar adapun di siang hari fadzaman ala sahibiz zara'. Adapun di siang hari maka tanggung jawab dibebankan kepada na barakallahu fikum nah pemilik tanaman. Pemilik tanaman. Kalau apa? Kalau sampai dia pos nah, kalau sampai dia apa? Misalkan membunuh atau merusak binatang ternak tadi itu. Paham ya? Ini kaitannya gini kaitannya. Nah, barakallahu fikum, dia mengembala di siang hari. Akhirnya apa? Akhirnya kan yang namanya siang hari itu memang sudah waktunya untuk di istilah waktu untuk apa? mengembala gitu ya, bukan malam hari. Nah, ternyata apa? pemilik tanamannya ini nah barakallahu fikum mungkin membunuh hewan tersebut atau menyakiti hewan tadi. Maka tanggung jawabnya kalau seperti itu dibebankan kepada pemilik tanaman. Walaupun kambing-kambing tadi merusak tanaman dia. Belum, seperti itu. Karena posisinya dia mengembalikan siang hari, memang waktunya gitu loh istilahnya. Seperti itu. Seharusnya kalau dia itu paham, nggak perlu dia menyakiti, nggak perlu dia bunuh. Ngomong sama pemiliknya, Pak, tolong kambingnya diatur itu Pak, masuk ke pekarangan kami Pak. Ya, kalau tak kalau nggak di, segera nggak diatur, sembelih nanti kambingnya misalkan. Paham? Jadi ngomongnya halus-halus ya, ngomongnya halus-halus. Maksudnya maksudnya ini, nah lebih baiknya dia sebelum melakukan pembunuhan terhadap kambing tadi itu, atau sebelum dia itu merusak atau menyakiti kambing tadi itu karena masuk ke pekarangannya, lebih baik dia ngomong kepada pemiliknya gitu loh. Ini maksudnya langkah yang terbaik. Kalaupun seandainya memang kambingnya itu merusak tanamannya kemudian kok dia malah membunuh ya dia tanggung jawab gitu loh. Paham ya? Pemilik tanaman tadi. Karena posisinya memang mengembalanya di siang hari gitu loh. Siang hari kan istilahnya waktunya. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat. Kata beliau di sini, "Kadzalika idza arsalaha biqurbi ma tasrifuhu 'adah." fa innahu dhamin. Seperti itu pula apabila dia mengutusnya atau melepaskan enam hewan-hewan binatang ternak tersebut, eh, barakallahu fikum yang bisa dikatakan seringnya di tempat tersebut atau di tempat tersebut seringnya enam akan merusak. Namanya akan merusak tanaman orang atau akan merusak pekarangan orang. Dia tahu gitu loh. Kalau tahu seperti itu, fa'inahu dhamin yang tanggung jawab adalah yang melepas tadi itu. Kalau tahu ya, kalau tahu di situ ada taruhlah ada tanaman orang, dia sengaja dilepas ke situ. Tanggung jawabnya ke dia gitu loh. Kalau sampai merusakkan tanaman orang, tanggung jawab tanaman tadi. Kalau ini tadi kan pertama dia mengembala. Mengembala tanpa dia ketahui ternyata apa? Ternyata na barakallahu fikum masuk ke pekarangan orang akhirnya sama pemilik pekarangan, pemilik tanaman tadi dibunuh kambingnya. Yang tanggung jawab yang bunuh tadi itu. Tapi kalau ini ini sengaja, sengaja melepaskan di dekat tanaman orang. Menyengaja bedakan ya, menyengaja itu. Maka yang seperti ini nanti kalau sampai merusakkan pekarangan orang ya tanggung jawab pemilik kambing tadi itu. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Wa dalilu dzalika qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalilnya mengenai hal tersebut adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Karra'i yar'a haulal hima." Seperti pengembala yang mengembala kambingnya di sekeliling pekarangan orang, Yusiku an yaqa'a hampir-hampir nah barakallahu fikum binatang tersebut binatang ternak tersebut terjatuh di dalamnya hampir-hampir masuk ke pekarangan orang karena mendekati pekarangan orang tadi itu sekeliling pekarangan orang akhrad al-bukhari muslim falau kana yar'a ibilah haula mazra'atin wa ahmalaha wa atlafat syai'an fa alaihi Masya masyaallah penjelasannya bagus ini kalau seandainya dia mengembala ontanya di sekeliling mazra'ah tanaman orang di sekeliling tanaman orang, kebun orang. Paham, maksudnya ya? Ada kebun orang dia sengaja mengembalanya di sekeliling kebunnya tadi itu. Wa ahmalha, ahmala itu maksudnya dia menyepelekan, membiarkan itu, biarkan aja. Maksudnya dia enggak mengatur gitu loh. Untanya dibiarkan makan apa aja apa saja dibiarin gitu loh. Seharusnya kan dia menjaga kalau makan tanaman orang jangan gitu. Tapi ini enggak nih. Dia cuma melepas gitu aja, biarin aja. Ditinggal mainan HP misalkan. Paham ya? Jadi dia mengembala ontanya tadi itu ditinggal mainan HP, mainan game sampai enggak sadar dia. Paham ya? Ternyata ontanya apa? Ngobrak-abrik. Eh, ontanya ini merusak tanaman orang lain itu loh. Dengan sebab karena dia apa tadi? Ahmalaha. Sebabnya karena si pengembala ini memang tidak peduli itu loh, enggak peduli, enggak mengurusinya ini permasalahannya. Kita lihat. Wa atlafat syai'an. Akhirnya unta tadi merusakkan sedikit daripada kebun tadi itu dhaman maka pengembala tersebut wajib bertanggung jawab. Paham maksudnya? Ayo na'am. Li'annahu atla atlaqaha biqurbi ma tasrifu ada. Dikarenakan dia sengaja melepaskannya mendekati apa? Mendekati tempat yang seringnya itu merusak. Paham ya? Yang seringnya itu binatang-binatang kalau ke situ akan merusak. Karena kalau yang namanya kebun, barakallahu fiikum yang namanya kebun itu biasanya banyak tanamannya. Sehingga nah barakallahu fiikum kalau banyak tanamannya itu kan tertarik dengan yang hijau itu sehingga kemungkinan besar akan merusaknya wa kadzalikal al ma'ruf bil adiyah seperti itu pula hewan yang sudah dikenal dengan suka mengganggu kal kalb ini kal kalbi al ma'ruf bi akrin seperti anjing yang sudah dikenal suka gigit orang kalau ada orang punya anjing suka gigit orang ya jangan dilepaskan gitu loh kalau dia sengaja melepaskannya idza atlaqahu fa huwa dhamin kalau dia sengaja melepaskannya maka dia nanti tanggung jawab kalau seandainya anjing ini menyakitkan orang. Paham belum? Ana ya, barakallahu fikum seperti itu. Yang terakhir atas itu, wa mimma yadkhul fi dan masuk juga dalam permasalahan ini qatlus sayd lil muhrim amadan aw khata'an. Orang yang lagi ihram membunuh hewan buruan dalam keadaan sengaja atau karena keliru. Fa fihi al-jazaa' 'inda jumhuril ulama. Maka pada perbuatan tersebut ada balasannya menurut jumhur ulama. Wa minhum al-a'immah al-arba'ah. Di antara mereka adalah imam yang empat. Wakhtara ba'du ashabihim dan sebagian na barakallahu fikum para sahabat mereka maksudnya na barakallahu fikum maksudnya adalah e, para pengikut madhab maksudnya annal jazaa'a mukhtassun biman qatalahu muta'ammidan. Jaza balasan itu dikhususkan bagi orang yang membunuhnya dengan sengaja. Karena Allah ta'ala wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mislu ma qatala minan na'am. Dan barang siapa yang dia itu membunuh, salah seorang di antara kalian membunuh binatang buruan tadi itu dengan sengaja, maka balasannya seperti apa yang nam dia bunuh berupa binatang ternak tadi itu. Ini kalau sengaja. Ini sebagian pendapatnya, kita lihat. Wa wasarihul ayah al-karimah. Inilah yang Nah, barakallahu fikum yang terang-terangan yang jelaskan dalam ayat yang mulia. Wal farqu bainahu wa baina amwalil adamin. Ini, adamin. Perbedaan antara binatang yang dilarang untuk diburu tadi itu dan antara harta Bani Adam, anal haqqo fihi lillah. Bahwasanya hak di situ hak Allah Subhanahu wa taala untuk Allah taala. Wal ithmu mutarat wal ithmu na'am mutarattabun alal qasdi. Sedangkan dosa itu disebabkan karena kesengajaan. Ya enggak? Dosa itu disebabkan karena kesengajaan. Fakadzalikal jaza. Maka seperti itu pula balasan. Wa hadzal qaul ashah. Maka pendapat itu, pendapat ini yang lebih sahih. Kita lihat penjelasan bawah itu. Fa in qala qailun al-qatil khata'an 'alai kafarah. Kalau ada yang mengatakan orang yang bunuh dengan karena keliru, orang yang bunuh karena keliru, maka dia wajib bayar kafarah. Wal kafarah hakunillah. Sedangkan kafarah itu adalah apa? Allah taala katanya. Wa ma'a dzalik aujabaha Allah azza wa jalla hatta al muqtih Persamaan dengan itu Allah Taala masih mewajibkan kafarah bagi orang yang apa? Yang membunuh karena keliru. Qulna hadza mustasna min qouli ta'ala. Ini termasuk bentuk yang dikecualikan dari firman Allah Taala, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." wa Rabb kami, jangan engkau menghukum kami apabila kami lupa atau kami keliru. Jadi untuk masalah hak Allah Subhanahu wa taala, Allah taala sudah mengampuni. Paham ya? Seperti itu. Fa in qila Ma wajhul istitsna'ih? Eh. Kalau ada yang mengatakan apa sisi pengecualiannya? Wa man hikmah fihi? Apa hikmahnya? Orang keliru bunuh kok tetap dibayar suruh bayar denda. Padahal keliru, kok enggak digugurkan itu loh. Hikmahnya apa? Di balik denda yang ditetapkan bagi orang yang bunuh keliru itu. Kita lihat. Qulna al-ihtiyatu li anfus. Dalam rangka menjaga jiwa. Dalam rangka apa? Menjaga jiwa. Paham belum? Dalam rangka menjaga jiwa. Fa inna a'dama nafsin tuzhat hiya nafsul adami karena jiwa yang paling besar yang paling berharga untuk dialirkan atau untuk dibunuh atau untuk dihilangkan rohnya adalah jiwa Bani Adam Amlum. oleh karena itu kalau nggak ada denda nanti orang bermudah-mudahan bunuh ditanya kenapa bunuh keliru nah, banyak alasan seperti itu wali annahu law dan juga dikarenakan kalau seandainya kita katakan la kafarata al qatil tidak ada kafarah bagi orang yang bunuh khataan, maksudnya tidak adanya kafarah bagi orang yang bunuh karena keliru, farubbama yatajarra mutajarri wa ta'ammat al thumma yad'il khata' ini. Bisa jadi ada orang yang apa? yang berani, eh, orang yang berani membunuh dengan sengaja kemudian dia mengaku mau keliru. Paham belum? Kalau enggak ditetapkan denda, itu orang akan mudah mudahan tidak menjaga jiwa manusia banyak orang yang akan membunuh akhirnya dengan alasan peliru Gitu loh. Oleh karena itu ditetapkan denda ini biar berat. nggak sembarangan kan 100 ekor ontang kan berat. Harganya mahal, apalagi ontang merah. Ontang merah itu terkenal di Arab sana mahal harganya. Termasuk ontang yang bisa dikenal pilihan. Ya kan? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kesimpulannya ikhwani fiddin, a'azzani wa jazakumullah, pada pertemuan pagi hari ini kita telah menyelesaikan kaidah yang sangat besar yaitu apa? Nah, barakallahu fikum kaidah mengenai tanggung jawab eh, terhadap apa? sesama Bani Adam apabila dia merusakkan barangnya baik dengan sengaja atau karena bodoh atau karena lupa. Sebagaimana kaidah yang kita lewati dalam Al-Qawaidul Fiqhiyah untuk masalah orang yang lupa atau keliru itu Allah Taala ampuni tapi dia nanti untuk masalah hak sesama Bani Adam harus apa bertanggung jawab wal khata' wal ikrahu wa nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu lakin ma'al islaf na'am apa itu lakin ma'al islafi yathbutul badal wa yantafi wa yantafi ta'sim anhu waz tapi kalau dia merusakkan tetap tanggung jawab dan dia dihilangkan dari dia apa dosa hilangkan karena dia tidak sengaja tadi na'am wa mutlifun mu'dhihi laysa yatmanu ba'da difa'i billadhi billati ahsan Dan orang kalau sudah merusakkan bayar dendanya sudah selesai. Nah, setelah apa? Dia setelah membayar dendanya tadi itu, maka enggak dimintai tanggung jawab lagi setelah dia mengembalikan haknya itu. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.